Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh istri beliau <clears throat> Aisyah radhiyallahu anha, kana yadhkurullah fi kulli ahyanih. ada beliau alaihi salatu wasallam mengingat Allah dalam setiap kesempatan beliau ya. ketika datang angin <clears throat> turun hujan selesai hujan masuk rumah keluar rumah masuk kamar mandi keluar kamar mandi masuk masjid keluar masjid <clears throat> bertemu ya, bersin dan bahkan ketika mendatangi keluarganya dan seterusnya <clears throat> dan kita lanjutkan insyaallah taala pembahasan kita dari sifatus salat khususnya pada bab al-julus baina as-sajdatain. Al-julus baina sajdatain yaitu posisi duduk di antara dua sujud. Dan kita telah bahas dalam perkara al-hay'ah al-fi'liyah gerakan dan posisi tubuh ketika duduk di antara dua sujud dan kemarin pula telah kita mulai memasuki al-hay'ah al-qauliyah yaitu ucapan doa yang dibaca ketika posisi duduk di antara dua sujud tersebut. Di antaranya adalah doa <clears throat> yaitu apa yang masyhur diriwayatkan Rabbighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni. <clears throat> Dan kemudian Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya doa ini disyariatkan untuk dibaca umum bagi setiap orang yang salat baik dia selaku imam maupun makmum maupun munfarid orang yang salat sendiri ya. sehingga baik orang yang munfarid salat sendiri maupun dalam berjamaah dia sebagai imam ataukah dia sebagai makmum semuanya membaca doa dengan bentuk seperti ini. Dan itu tidak termasuk ketika imam membaca dengan doa bentuk seperti tadi tidak termasuk yaitu dalam larangan Nabi Alaihissalam <clears throat> yang dimana disebutkan seorang apabila membaca doa khusus untuk dirinya sementara dia sedang memimpin Taib, <clears throat> orang banyak maka fakat khanahum dia telah mengkhianati mereka dan ini tidak masuk dalam bab ini berbeda ketika seorang sedang <clears throat> taib di hadapan mimbar di atas mimbar atau sedang di hadapan orang banyak khutbah kemudian dia berdoa Allahumma dini, warzukni, wa'afini waqfirli warhamni dan seterusnya yang itu semua doa dengan bentuk tunggal hanya kembali kepada satu orang kepada dirinya sementara mereka sedang ada banyak orang maka semestinya imam membaca doa yang syamil mencakup mereka semua adapun seseorang dalam posisi tersebut membaca doa hanya untuk dirinya maka ini masuk larangan Nabi Allah SAW. beliau bersabda la yu'ammana ahadukum fayakhussu nafsahu biddu'a idunahum faman fa'ala faqad khanahum barang siapa yang <clears throat> taib atau la ya'ummanna ahadukum lafu minkum kemarin saya baca amman yang betul la ya'ummanna ahadukum janganlah salah seorang dari kalian memimpin ya dan ini umum apakah kepemimpinan dalam salat atau yang lain fayakhussu nafsahu biddu'a Kemudian dia mengkhususkan baca doa hanya untuk dirinya, dunahum, tanpa meliputkan mereka, tanpa memasukkan jamaahnya kepada doanya. Faman fa'ala faqad khanahum. Dan barang siapa melakukan demikian berarti dia telah mengkhianati mereka. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Disaikan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Akan tapi dalam sholat ini tidak termasuk Sebab tiap-tiap orang membaca doanya sendiri-sendiri Baik imam maupun makmum Dan tidak dijaharkan Maka doa dalam posisi tersebut adalah posisi sir ya Berbeda <clears throat> ketika seorang membaca keras Seperti Al-Fatihah Ihdina bukan ihdini Ihdina siratal mustaqim Tunjukkan kami Padahal imam sendiri Yang membaca Ketika dikeraskan ya maka dia ketika membaca keras tetap membaca sebagaimana apa yang datang ihdinas siratal mustaqim tunjukkan kami dan yang lainnya mengaminkan amin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin dan ini sekaligus ingatan bagi kita demikian pula saudara-saudara kita kaum muslimin terlebih yang biasa memegang mic mikrofon ya kemudian <clears throat> baca doa di hadapan kaum muslimin semestinya memperhatikan domir kata ganti di dalam doa yang dia panjatkan. Kalau itu doanya Allahumma gfirli, dia ganti Allahumma gfir Ya, kalau itu Allahumma rahamni, Allahumma rahamna. Kalau itu Allahumma hdini, Allahumma hdina. Tunjukkan kami, ampunilah kami, rahmati kami sehingga mencakup mereka semua. <clears throat> Taib ini telah disebutkan. Kemudian eh, Syekh Al-Muallif rahimahullah taala menyebutkan dalil dalam permasalahan ini yaitu doa Rabbighfirli warhamni ila akhirih. Beliau menyebutkan rawa Abu Dawud an Ibn Ab an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni Al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala dalam sunannya meriwayatkan hadis dengan sanatnya sampai kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya, sepupu eh, atau anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. <clears throat> meskipun terpautnya jauh. Meskipun terpautnya taib jauh. Taib Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain. Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya dahulu Nabi alaihi salatu wasallam beliau biasa mengucapkan membaca doa di antara dua sujud Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzukni ini hadisnya dan datang dalam banyak lafaz dalam beberapa riwayat baik itu Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan seterusnya. Dan pada sebagian sanatnya sebenarnya sebagian terdapat kedhaifan ataupun kelemahan. Disebutkan oleh Syekh Muhbil Al-Wadi rahimahullah padanya terdapat An Anah Habib bin Abi Thabit wa mudallis dan beliau seorang mudalis disebutkan dan mudalis belum tentu sengaja uh, ingin taib menyembunyikan aib atau yang lain namun mungkin karena perkara yang lain ingin menyingkat waktu sehingga seorang itu mengatakan an fulan atau langsung qala fulan sementara dia meloncati perantaranya ya. misalnya saya <clears throat> kemudian Eh, dapat hadis dari ucapan misalnya akhina yadi misalnya kemudian dapat dari ah eh, Daud misalnya <clears throat> dapat namun saya langsung mengatakan kalau Daud atau an Daud ini berarti menggugurkan perantara yang ada di tengah dan ini termasuk cacat dalam hadis sebenarnya ya <clears throat> terlebih apabila seorang perawi tersebut yang disebut mudallis itu meriwayatkan dengan sirah an anah, an fulan dari fulan. Jadi terkadang seorang mengatakan dari fulan ini membawa kemungkinan apakah dia dengar langsung dari fulan atau dia dengar melalui perantara satu orang yang tidak disebut atau bahkan perantaranya dua atau tiga orang saya dengar dari fulan A, fulan B, fulan C baru dari Mas Dawud misalnya. Nah ini nggak disebut langsung kola fulan. Nah ini dengar langsung atau enggak? Dan atas hikmah Allah Subhanahu wa taala dulu itu belum ada. Zaman dulu kaset, tape, rekaman, ya. Kalau zaman sekarang mungkin kita mengatakan kala Syekh ah, misalnya Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah taala padahal beliau sudah meninggal. Tapi dengarnya dari mana? Dari kaset. Ya, bisa jadi. Seorang dengar kala Syekh misalnya eh, siapa Abdul Musin Al-Abbad misalnya atau Syekh Muhammad bin Hadi mengajar di Masjid Nabawi atau di Madinah. Tapi dengarnya lewat apa namanya sekarang live apa e, siaran langsung streaming ya. langsung disiarkan langsung dari sana namun di zaman dulu kalau seorang mengatakan ya qala fulan taib tidak ada dari rekaman tidak ada dari yang lain jauh perantara taib <clears throat> kembali ke sini maka seorang apabila dikenal mudalis dia mengatakan an fulan, dari fulan, ini termasuk cacat dalam sebuah hadis. Sampai dia menyebutkan taib atas rih bis sama yaitu mempertegas dia mendengar langsung. Dia mengatakan sami tu fulan fulanan yakul. Saya pernah mendengar fulan berkata. Berarti kalau dia dengar dari orang lain, dia bohong. Dia langsung mengatakan sami tu fulan fulanan yakul atau akhbaroni fulanan kul fulan mengabarkan kepadaku atau haddatsana fulan bin fulan menyampaikan hadis kepada kami fulan bin fulan ini langsung saya mendengar dari fulan fulan menceritakan kepada saya kalau seperti ini maka diterima hadisnya namun kalau seorang mudallis yang biasa menjatuhkan perantara mungkin karena menyingkat waktu tidak usah kolaan fulan an fulan fulan langsung kola fulan loncat naik ke atas yang lain dijatuhkan namun kalau dia mengatakan an dari fulan, makanya termasuk cacat dalam hadis. Sampai ditemukan bukti riwayat lain fulan mendengar memang langsung darinya. Atau dia sendiri yang mengatakan saya mendengar fulan mengatakan. Akan tapi sebagian ulama menyebutkan karena banyak datang riwayatnya saling menguatkan satu dengan yang lain, maka ini sampai pada tingkat hujjah, sampai dianggap sebagai hujjah doa ini. Ya, dan nanti ada doa yang lebih kuat yaitu Rabbik Firli diulang-ulangi Firly hadisnya Uzaifah. Tapi akan tapi doa yang ini pun banyak para ulama yang menguatkannya. Meskipun ada kelemahan namun banyak jalannya. Sehingga sebagian menerima hadis tersebut. Asyik ah, al-Bani rahimah ta'ala. Dan demikian ah, Syekh Mustaimin di sini, Syekh Nubas Dan para ulama rahimah ta'ala. Dan demikian ah, Imam Nawawi. Taib Nil Mutakaddimin. Dari ulama Mutakaddimin. Dan beliau membahas doa ini. Dan datang dalam bentuk lafadz yang banyak. Disebutkan Rabbik Firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzukni ada juga yang menyebutkan lafat tanpa warfa'ni namun ditambahkan dengan lafat wajburni ada dan sebagian lafat hadis menyebutkan tanpa warfa'ni tanpa wajburni dan syaitnya Imam Nawawi mengatakan maka disukai disunahkan seseorang ketika membaca baca yang paling lengkap dengan mencakup tujuh yaitu uh, perkara yang disebutkan Rabbik firli satu warhamni dua wahdini tiga wajburni empat warzukni lima wa'afini enam dan warfaani dan angkatlah aku tujuh ini yang paling lengkap dan sebagian riwayat menyebutkan hanya enam sebagian menyebutkan dengan ini sebagian tanpa ini namun yang paling lengkap tujuh ini Taib. <clears throat> dan di sini Syekh Al-Muallif rahimahullah taala akan menyebutkan dan membahas yaitu uh, kandungan daripada kalimat-kalimat ini. Dan sebelumnya beliau menambahkan juga doa yang lain yang bisa dibaca ketika duduk di antara dua sujud yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan warawa min hadithi Hudzaifah, Hudzaifah bin Yaman, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang biasa diceritakan perkara-perkara rahasia oleh Rasulullah SAW. Sampai sahabat sebagian sahabat senior pun tidak tahu Umar bin Khattab dan sebagian sahabat yang lain. Makanya dijuluki sahabat Hudzaifah ini sahibu sirri Rasulullah SAW. Teman rahasia Rasulullah SAW. Banyak hadis termasuk diantaranya nama-nama munafik itu siapa saja disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah. Sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah datang kepada Hudzaifah bin Yaman dan bertanya sungguh-sungguh kepadanya uksimu kabillah, aku menyumpaimu dengan nama Allah hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asma'il munafiqin apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut namaku di hadapanmu termasuk di antara sederet nama-nama munafikin dan Uzaifah mengatakan la tidak yakni Rasul tidak pernah menyampaikan kepadaku Anda termasuk dari munafikin. Wala uzakki ba'daka abadan ahada dan aku tidak akan lagi merekomendasi seorang pun setelah Anda. Sudah cukup ini yang terakhir. Anda tidak disebutkan. Karena dan demikian di keadaan sahabat ya, sekaligus <clears throat> sebagai bahan muhasabah dan peringatan bagi kita sahabat yang banyak amalnya mereka pun mengkhawatirkan dirinya tertimpa kemunafikan bukan hanya Umar Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah taala mengatakan adraktu salasina min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menjumpai 30 orang dari para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafuna nifaq ala nafsih. Mereka semua mengkhawatirkan kemunafikan menimpa dirinya. Demikian pula dalam hadis al bara bin Azib menukilkan hadis lallah laulallah laulallah laulallah ya mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah kita tidak akan mendapat hidayah, tidak akan kita bisa sholat, bersedekah. Maka mereka dengan banyaknya amal soleh mereka, sholat, jihad, puasa, dakwah, bakti dengan orang tua, atau menyambung silaturahim, memuliakan tamu, ya, menafkahi keluarga dan berbagai macam amal-amal soleh yang banyak, baca Quran, ya, mengajarkan ilmu dan seterusnya berbagai macam. Namun mereka pun mengkhawatirkan kalau-kalau dirinya tertimpa kemunafikan. Kalau-kalau mereka futur ataupun menyimpang ketika tertimpa fitnah dan godaan. Kalau-kalau berubah dan ditimpa su'ul khatimah. Nasallahu alaihi wasallam Oleh karanya disebutkan oleh Amr bin Dinar. Taib. <clears throat> Man qala innahu fil jannah fahuwa finnar. Siapa yang mengatakan dirinya di surga Maka sesungguhnya tempatnya di neraka Dan seorang mukmin demikian Sifatnya khawatir akan dosa-dosanya Sementara seorang munafik sifatnya merasa aman dari dosa-dosanya Dan itulah aslul ilm Pokok ilmu yang sesungguhnya Disebutkan Yaitu Innama al-ilmu al-khasyah Disebutkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Sesungguhnya ilmu yang sesungguhnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah orang ulama. Dan itulah ilmu yang sesungguhnya dan di sana ada dua, al-ilm, al-ilmu billah dan al-ilmu bi ahkamillah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, hak-haknya, ilmu tentang rububiyah Allah, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan il yang itu akan mendatangkan muraqabah, sifat merasa diawasi, sifat tawakal, bersandar hanya kepada Allah, sifat rindu kepada Allah. Dan demikian pula sifat cinta, mengharap pahala Allah dan takut akan siksanya. Dan yang kedua adalah ilmun bi ahkamillah, mengilmui tentang hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala termasuk sholat ya, tiangnya agama ilmu mempelajari tentang tohar, ilmu mempelajari tentang halal haram yang itu <clears throat> akan mendatangkan konsekuensi untuk mengerjakan perkara tersebut di atas ilmu sehingga kita tahu persis mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan apa tidak tahu kita kalau tidak mempelajari ilmu dan kalaupun kita tahu secara global Allah memerintahkan kita sholat dalam sabdanya akimus sholat tegakkanlah sholat seperti apa tata cara sholatnya tapi maka ini semua dengan uh, ilmu. <clears throat> dan disebutkan di sana sekian banyak uh, perkara dan sebagai minbab faedah di sana seorang talibul ilmu seorang yang belajar <clears throat> alangkah bagusnya untuk dia mempelajari adab-adab mempelajari ilmu. Dan di sana banyak kitab dalam bab masalah ini. Salah satu yang kita sangat sarankan dan kita nasihatkan untuk dibaca adalah fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf keutamaan ilmu salaf dibanding ilmu khalaf keutamaan ilmu pendahulu pendahulu kita sahabat tabiin yang dahulu dibandingkan dengan ilmu orang belakangan dibandingkan dengan ilmu orang belakangan ya di antara dalam permasalahan tersebut ya mereka e, banyak sekali dalam perkara-perkara tersebut sehingga kita tahu bagaimana keadaan mereka dahulu ya <clears throat> dan bagaimana bedanya dengan ilmu di zaman sekarang ya. Dari <clears throat> kembali ke sini sebab di sana ya, banyak kalau kita bicara di sana ada ilmu yang berbagai macam. Ilmu itu ada yang bermanfaat, ilmu nafi', ilmu yang memang bermanfaat pada asalnya. Dan ada ilmu yang tidak bermanfaat pada asalnya. Dan ilmu yang bermanfaat ini pun ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, ilmu syar'i ini pun bisa tidak memberi manfaat bagi pemiliknya kalau dia tidak mengamalkannya. Ilmu yang tidak bermanfaat pada zatnya seperti ilmu filsafat, ilmu mantik, ya, demikian ilmu kalam dan ilmu demikian pula sihir dan ilmu kahana, perdukunan. Dan demikian pula ilmu an-nujum yang berlebih. Dan di sana hanya diperbolehkan ilmu dalam perbintangan beberapa hal dan tidak lebih untuk mengetahui arah kiblat eh, bintang untuk mengetahui arah perjalanan ya dan <clears throat> beberapa hal-hal di antaranya dan uh, di sana banyak dinukilkan nasihat dan bimbingan kepada kita dalam permasalahan-permasalahan apa yang bisa memberi manfaat bagi kita. Ilmu itu ibarat tanaman. Sementara buah hasilnya itu adalah amal dan diantaranya al-khasyah. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun syarat supaya pohon ini bisa berbuah. Itu harus ditanam dengan baik. Tanahnya, caranya, dan bukan tanaman itu dibalik. Ya, akarnya malah di atas bukan di bawah atau ditanam pada bukan medianya. Cara menanamnya tidak benar. Maka demikian pula ilmu. Ilmu akan bisa membuahkan hasil apabila dilakukan dengan cara yang baik seperti pohon ditanam dengan cara yang baik yaitu dengan ikhlas lillahi taala. Seorang yang mempelajari ilmu tidak ikhlas lillahi taala maka tidak akan dia mendapatkan buah-buah hasil tadi ilmunya hanya sementara ya ilmu yang mendatangkan ke keduniaan apakah itu ujian, apakah itu harta apakah itu kedudukan yanfat hilang bahkan akan menjadi madarat dan bumerang nasallahu alaihi wasallam dan apabila ditanam dengan benar kita belajar ngaji memang betul ikhlas dan Allah subhanahu wa taala menghilangkan sifat kejahilan kita asli asli sifat manusia innal insana la zalumun kafar innal insana la zaluman jahula Sungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim lagi jahil tidak tahu. Maka kita berusaha mengangkat kebodohan dari diri kita dan begitu pula juga dari orang lain dan keluarga kita dan membela agama Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tanpa ilmu. Dicontohkan oleh Syekh Muhammad Ibnu taala, satu maktabah perpustakaan lengkap dengan kitab-kitabnya dari akidah, tafsir, syarah hadis, fikih, eh, bahasa dan berbagai macamnya. Sekian banyak lengkap perpustakaan dan ada kebidahan dilakukan di dalam maktabah tersebut, ada ucapan kemungkaran ataupun kemaksiatan di dalam maktabah tersebut, maka sekian banyak pun buku, kitab tidak akan bisa membantah orang tadi. Namun harus ada orang yang mempelajari buku-buku tadi kemudian menerapkannya. Ini salah, ini halal, ini haram, ini mungkar, ini ini baik, teruskan. Yang ini salah. Harus ada yang demikian maka tidak mungkin kita bisa melakukan amalan dengan benar baik dan benar kecuali dengan belajar dan tidak mungkin pula kita amar ma'ruf nahi mungkar ataupun tapi membela syariat agama Allah kecuali kita sudah tahu apa syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali ke sini termasuk ilmu tentang hukum-hukum agama Allah adalah ilmu salat. Salat ibaduddin tiangnya agama. Jangan sampai kita meluangkan waktu, tenaga sekian banyak namun salat kita tidak diterima. Nasallallahu alaihi wasallam Salah satu doa yang dinukilkan dalam doa di antara dua sujud adalah warawa min hadithi Hudzaifah. Juga beliau meriwayatkan dari hadis Hudzaifah Abu Dawud dari hadis Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Ya. Dan juga selain Abu Dawud di sana saya ingat setahu saya Ibnu Majah. Allah alam Abu Dawud malah saya belum eh, memastikan ada pun Ibnu Majah disebutkan <clears throat> dalam sebagian kitab meriwayatkan adalah Ibnu Majah dan saya belum melihat langsung ke kitab induknya. Hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dan Hudzaifah ini tadi sebagaimana kita sebut salah satu sahibu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu keistimewaannya orang-orang banyak mempelajari perkara baik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Hudzaifah sengaja tanya-tanya hal bukan hanya hal baik, tapi juga terkhusus hal-hal buruk supaya bisa menghindarinya. Hudzaifah mengatakan, Taib yas kanan nas alunan Nabi saw anil khair. Dulu orang-orang para sahabat yang lain biasa bertanya kepada Rasulullah saw tentang kebaikan. Wa ana as'aluhu anis Sementara saya bertanya kepada Nabi saw tentang kejelekan. Maka fata ayudrikani karena khawatir akan menimpa diri saya. Ini sahabat Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Annahu kana yaqul Taib dan di sini Uzaifah bin Yaman menyebutkan salah satu hadis bahwa saya Nabi alaihi wasallam dulu ketika duduk di antara dua sujud beliau berdoa Rabbik firli Rabbik firli. Beliau mengulang-ulangi doa ini. Rabbik firli Rabbik firli. Wahai Rabbku ampuni aku ampuni aku. Jadi ini hadis sahih dalam bab ini. Maka di sini menunjukkan e, dua paling tidaknya bentuk doa di dalam duduk di antara dua sujud. Jumur ulama berpandangan hukumnya sunnah membaca doa di antara dua sujud, ya, tidak sampai tingkat wajib. Namun sebagian ulama dan itu kuat se juga sebagian ulama berpandangan wajib dibaca, namun minimal satu kali membaca Robbik Firli. Adapun selebihnya maka sunnah. Apakah itu Robbik Firli, Warhamni, Wahdini, wa'fu wa'afini dan demikian wajburni wahdini wa'afini warzukni warfa'ni selebihnya ini sunnah namun minimalnya satu kali rabbik firli sebagian ulama mewajibkan tadi minimalnya satu kali rabbik firli dan dalam hadis Hudzaifah disebutkan Nabi alaihi wasallam hanya mencukupkan rabbik firli dan diulang-ulang rabbik firli rabbik firli rabbik firli diulang-ulang dan itu boleh bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini lebih kuat Dibandingkan dengan hadis Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini Waafwan. Ya, dan boleh seseorang berdoa selebihnya. Selama dia sudah membaca doa ini tadi, Rabbi firli dan boleh dia tambahkan selebihnya apakah dia ulang-ulang Rabbi firli Rabbi firli Rabbi firli atau dia baca Rabbi firli warhamni taib warhamni wahdini uh, wajburni wa'afini wa, wa wajburni atau apa wa warfa'ni dan yang semisalnya datang dalam beberapa doa beberapa lafadz satu dengan yang lainnya melengkapi. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan disunahkan untuk seseorang menyebutkan ketujuh bentuk lafadz tadi sebagaimana kita sebutkan. Dan itu yang paling lengkap ya. Rabbi firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzukni warfa'ni. Baik, kemudian uh, eh, Asy-Syaikh rahimahullah taala menyebutkan pula hadis Wali Ahmad an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan dari ibnu Abbas juga dalam riwayat Ahmad disebutkan doa Rabbik firli warhamni warfa'ni warzukni wahdini dengan tambahan warfa'ni angkatlah aku wa fi riwayatin wa zada fi riwayat dan juga ditambahkan dalam sebuah riwayat wajburni sehingga kalau dilengkapkan semuanya tujuh dan di sini beliau akan mulai menjelaskan apa makna mana yang terkandung dari kalimat ini yang pertama beliau mengatakan Rabbik firli wahai rabku ampunilah aku Al-maghfirah, ampunan, tata manu talabu syai'ain, mengandung meminta dua perkara. Minta ampunan mengandung dua perkara. asiter wat tajawuz. Ditutupi dosa dan kesalahannya dari orang. Dan yang kedua at-tajawuz diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana diampuni di sini? Yaitu ditutupi, tidak diketahui oleh orang. Ya, di dunia maupun di akhirat dan yang kedua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disiksa dan tidak diadab karena dosa tersebut. Ini semua terkandung pada satu kalimat Rabbighfirli. <clears throat> Dan yang namanya manusia kita semua membutuhkan untuk diampuni, diselamatkan dari ancaman adab, siksa dari dosa dan kesalahan kita. Dan setiap kita, tobiat kita, taib suka agar kejelekan dan aib kita ditutupi di dunia lebih-lebih di akhirat. Dan tobiat kita manusia tidak ada yang suka dan rela kalau-kalau dibongkar, diungkit-ungkit dan dipublikasikan kejelekan dan aib-aib kita di dunia lebih-lebih di akhirat. Demikian semestinya seorang muslim meyakini. Padahal di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu sifatnya yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair Hari di mana dibongkar rahasia-rahasia manusia. Hari di mana dibongkar aib-aib mereka. Yauma tublas sarair. Maka ada atas hikmah Allah Subhanahu wa taala meskipun di sana manusia rentan dengan kesalahan dosa dan kekurangan serta maksiat. Nasallallahu alaihi Dan seberapa pun manusia berusaha untuk terbebas dari dosa kesalahan, besar maupun kecil, maka terkadang seorang terjatuh, terjerumus dalam dosa. Apakah itu besar? Waliyadzubillah. Lebih-lebih kecil, dosa kecil. Namun di sisi yang lain atas hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan beberapa perkara, beberapa sebab yang bisa menjadi sebab dengan seizin Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita. Di antaranya ini minta dengan doa Rabbik firli. Ya Allah ampuni aku. Jika diampuni Allah Subhanahu wa taala, ditutupi dan diampuni. Jika diijabai dan dikabulkan permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu bentuknya selain daripada diampuni dari adab dari siksa juga ditutupi dan tidak dibongkar. Qad satar laka Taib aku telah tutupi untukmu dulu disebutkan dalam salah satu riwayat hadits kudsi dan begitu pula di antara sebab-sebab yang lainnya ada termasuk kita menutupi aib orang ada orang cerita kepada kita saya kok punya masalah ya begini begini begini begini menceritakan aibnya memang saya punya salah dulu saya pernah berbuat dosa begini begini begini apa jalan keluar saya tidak dia cerita ceritakan kepada orang itu fulan itu begini begini begini kalau kita bisa menjaga aibnya orang kecuali karena apa? Maslahat syariah. Ya. Memang di sana ada pengecualian enam perkara menyebutkan aib orang ataupun menyebutkan kesalahan orang bukan termasuk ghibah. Itu pengecualian enam perkara dan bukan di sini babnya. Namun secara keumuman jika tidak ada maslahat syariah, tidak ada dituntut perkara yang membolehkan dia menyebutkannya, maka hukum asal aib kekurangan seorang muslim itu ditutupi. Terlebih apabila dia melakukan dosanya tidak terang-terangan, tidak dia sebarkan kejelekannya, kebidahannya, penyimpangannya di buletin-buletin, di media-media, namun dia melakukan maksiat sendirian, kebetulan kita tahu. Maka kita sembunyikan aibnya. Jangan kita bongkar ceritakan ke orang-orang. Sementara dia menyadari salah, dia malu kalau dia ketahuan dan dia pun bertobat, dia pun menyesali dan berusaha ingin tidak terjerumus lagi. Tutupi, jangan ceritakan ke orang. Kecuali tadi, ini hukum asal ya, kecuali ada enam perkara yang dibolehkan seorang menyebutkan Dan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan man satara akhahul muslim satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Ya. Maka kalau kita mau banyak ditutupi aib-aib kita besok, tidak dibongkar di hadapan makhluk, maka ada yang lapor atau kita tahu kesalahan orang, kesalahan, tidak usah cerita-ceritakan, tidak usah dijelek-jelekan ke orang, kecuali ada masalah syariah. Hati-hati, fulan itu punya ajaran sesat demikian demikian. Hati-hati, fulan punya kesalahan demikian demikian. Atau tersebar buletinnya, sehingga tersebar kesalahpahaman di kalangan masyarakat, pemahaman yang salah kita sebutkan kemarin tersebar dalam ini dalam ini ini salah ini mungkar maka ini eh, bukan termasuk yang dicela bahkan termasuk matlub masyru disyariatkan bahkan wajib Taib. <clears throat> ada pun hukum asal tidak ada enam perkara eh, yang dikecualikan tadi maka hukum asal seorang muslim menutupi aib saudaranya dan ini salah satu sebab dia akan ditutupi dosa dan kesalahannya dan kita kembali ke sebab di sini di antara sebab ditutupinya dosa dan kesalahan kita adalah kita doa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah atau Rabbik Firli dalam doa di antara dua sujud. Rabbik Firli mengandung dua keadaan as-satr wa tajawuz ditutupi dan diampuni dosanya li'annaha ma'khudha minal mikfar makna Allah makfirli makfirah itu diambil ada kaitannya dengan kata mikfar dalam bahasa Arab makfirah ada erat kaitannya dengan kata-kata mikfar apa itu al mikfar wal mikfar huwa ma yalbasul insanu fil qitali ala ra'sih yattaqi bisiham. Yang namanya mikfar adalah topi baja ataupun topi besi yang dipakai orang dulu untuk berperang melindungi kepalanya dari uh, panah siham ya, dari terkena panah maupun sabetan pedang ataupun yang lainnya sehingga melindungi dari kepalanya sekaligus juga menutupi sebagiannya otomatis kan topi ini karena melindungi dia juga sekaligus menutupi itu mikfar disebut dalam bahasa Arab dan selalu Eh, dalam pembahasan syariat agama kita itu ada kaitan oleh karenanya para ulama mengatakan definisi misalnya salat lugotan wasyar'an definisi secara bahasa ya dan definisi secara istilah syar'i terminologi dan etimologi bahasa orang sekarang begitu definisi salat dalam bahasa ad-doa doa namun salat dalam syariat yaitu ibadatun maksusa ibadah khusus ya muftatah habit takbir diawali dibuka dengan takbir mukhtatamah bit taslim diakhiri dengan salam memiliki uh, kaifiyah doa khusus rukun-rukun khusus syarat-syarat khusus dan seterusnya definisinya namun <clears throat> dan demikian pula di sini makfirah namanya ampunan itu ada kaitannya dengan al mikfar topi besi topi baja yang mana itu melindungi di samping melindungi kepala dari taib uh, tusukan taib uh, senjata musuh namun juga dia menutupi. Ini mikfar. Dia melindungi sekali lagi menutupi. Maka seorang ketika berdoa, Rabbik firli, ya Allah ampuni aku. Maka dia berharap ditutupi dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan orang. Dan diampuni dosa dan kesalahannya. Hadal mikfar yahsulu bi sitr. Wathani al -wiqaya. Maka sebagaimana topi pelindung. Ya, Uh, ini terhas, uh, dihasilkan padanya menutupi dan juga melindungi. Idan Rabbik firli ay ustur alayya dunubi. Ketika seorang berdoa, ya Robku wahai Robku ampuni aku. Di antara makna kandungannya tutupi dosa kesalahanku hatta la yattali'a alaiha ahad siwaka sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahuinya selainmu ya Allah li'annal insan la yuhibbu an an nas ala ma fa'alahu minal ma'asi karena seorang manapun dia tidak suka untuk orang lain tahu kemaksiatan apa yang dia lakukan dan itu fitrah yang masih lurus fitrah yang masih benar adapun orang suka maksiatnya ketahuan bahkan dia memamer-mamerkan maksiat dan dosanya di hadapan teman-temannya maka ini fitrahnya sudah mankusah terbalik dan sudah ternodai. Adapun fitrah yang selamat, maka seorang itu malu ketika ketahuan melakukan maksiat. Dan disebutkan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah SAW, "Kullu ummati mu'afan al mujahirin." Setiap umatku bisa diampuni kecuali yang terang-terangan menampakkan dosa, bahkan membangga-banggakannya. Maka ketika seorang itu malu akan dosanya, menyesali dosanya, bertobat akan dosanya, Taib, maka ini sebab-sebab besar Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dan mengampuni. Wa nasallallahu at-taufiq. <clears throat> Taib, pun mujahirin orang yang menampakkan makanya termasuk di antara bukan termasuk ya, ghibah, mudhiru fisqan yang menampakkan kefasikan terang-terangan untuk memamer-memamerkan bahkan dia sendiri yang membongkar saya semalam melakukan ini dan ini ini loh saya kemarin melakukan ini malah dia cerita-ceritakan maka taib, <clears throat> yang demikian ini fitrahnya telah eh, bergeser telah berubah wa aidan tajawaza anni wa aidan tajawaz anni begitu pula makna di antara makna rabbik firli selain ya Allah ustur alayya dunubi tutupi dosaku demikian di antara maknanya tajawaz anni ampuni aku fala tuaqibni alaiha lewati lewatkan dosaku dan jangan engkau menghukumku karenanya jangan engkau menyiksaku karenanya karena dosa dan kesalahan ataupun maksiat maksiat tersebut. Ini diantara mana Robik Firli. Amma kauluka. Adapun doa anda membaca irhamni ya Allah rahmati aku. Famaknahu maka maknanya qadirli arrahmah takdirkan untukku rahmatmu kasih sayangmu kepadaku allati biha husulul matlub yang dengan rahmatnya Allah seorang disayangi oleh Allah didapatkan al matlub apa yang diinginkan apa yang dicita-citakan wazawalul marhub dan dihilangkan apa-apa yang ditakuti dihilangkan apa-apa yang tidak diinginkan dan diberikan apa-apa yang diinginkan baik kemaslahatan dunia maupun akhirat selama bukan dosa dan demikian pula dihilangkan dari musibah-musibah baik dunia maupun e, akhirat itu doa meskipun telah menjadi sunnatullah setiap manusia mesti dapat nikmat dan dapat musibah itu sunnatullah mesti bagaikan musim panas dan musim dingin barang siapa manusia yang hidup dan taib e, taib dia meyakini ataupun dirinya tidak bakal kena musibah satupun maka ini mustahil seorang pasti terkena musibah namun seorang muslim diminta disyariatkan untuk berdoa minta diselamatkan minta dibebaskan dari musibah dan kalaupun tertimpa musibah agar supaya tidak diberikan musibah yang kita tidak sanggup menerimanya La tuhammilna ma la taqata lana Jangan kau beri beban kami, musibah yang kami tidak sanggup memikulnya. Kalaupun jatuh musibah, dalam doa Rasul mengatakan, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Jangan kau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Itu yang terpenting. Ketika seorang terkena musibah dalam agamanya, dulu ngaji, sekarang ndak, dulu sholat, kemudian ke masjid, sekarang ndak, kemudian demikian, itu musibah yang hakiki. Tapi, <clears throat> maka seseorang minta rahmat Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita lanjutkan uh, pada azan tentang rahmah uh, dan doa-doa setelahnya ini insyaallah taala kita skors dulu dengan azan kita lanjut sejenak pada azan kemudian beliau mengatakan dan nanti ada faedah tentang minta ampunan, makfirah dan minta rahmah. Namun insya Allah kita akhirkan e, dua perkara ini kalau digabungkan punya mana sendiri-sendiri, tapi kalau diminta satu kali maka mengandung keduanya. Tapi nanti akan kita sebutkan di akhir insya Allah <clears throat> Afini dan sembuhkanlah aku ya Allah. Afini minta afiyah, keselamatan dan kesembuhan. Yakni ai minal marad al-hissi wal ma'nawi, baik dari sakit, sakit yang lahiriah maupun sakit-sakit batin Al-hissi huwa maradul badan. Adapun sakit ya sakit secara lahiriah yaitu sakit pada badan. Wal ma'nawi ataupun sakit maknawi ai maradul qalb yaitu sakit pada penyakit-penyakit hati. Apakah seorang tertimpa adapun sakit e, badan apakah itu e, flu, pusing ataukah itu e, berbagai macam sakit-sakit yang masyhur. Ya ataukah sakit-sakit berupa maknawi berupa penyakit-penyakit kalbu terkadang seorang muncul kiber sombongnya muncul ujubnya bangga diri muncul padanya taib hasad dengki kepada orang ya muncul padanya tamak di dunia tamak dalam dunia muncul padanya sekian banyak penyakit-penyakit kalbu hmm. bahkan bisa jadi riak wasumah beribadah ya, semangat hanya ketika dilihat orang semangat apabila didengar orang semata namun ketika tidak ada orang malas ibadahnya maka ini tanda penyakit kolbu maka salah satu usaha dan sebabnya adalah minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala disembuhkan dari penyakit-penyakit ini baik penyakit badan maupun penyakit hati penyakit kolbu ya sebenarnya kolbu ini arti letterlaksnya adalah jantung kolbu itu aslinya jantung dan itu dalam syariat agama kita yang dipakai untuk berpikir. Lahum kulub layak kilu nabiha. Mereka punya kolbu yang tidak mereka pakai untuk berpikir. Tidak mau mikir. Taib. Kulubun <clears throat> kilu nabiha dan ini asalnya. Namun sering bahasa kita disebutkan hati, hati yang kolbun salim, hati yang selamat. Dan arti telak sebenarnya kolbun dalam bahasa Arab maradul kolb itu sakit jantung. Maradul kolb sakit jantung. Taib. <clears throat> Nas'alullah assalamal minal amrain kita memohon kepada Allah keselamatan dari dua perkara tersebut ai afini min maradil qalb wa maradil badan ya Allah selamatkan aku sembuhkan aku dari penyakit-penyakit kolbu maupun penyakit-penyakit badan minta dengan sungguh-sungguh ketika membaca wa'afini ya seperti ini wajburni ujburni ai ujbur naqsi tambal kekuranganku atau perbaiki kekuranganku. li annal insan daiman fi naqs, karena setiap orang mesti berada dalam kekurangan. Bahkan meskipun kita sedang ibadah, penuh kekurangan, kurang khusyuknya, kurang uh, taib eh, taib yang lain-lainnya. Senantiasa manusia penuh dengan kekurangan. Dan seberapapun soleh dan baiknya ibadah seseorang, itu tidak ada apa-apanya dan tidak ada bandingannya dibanding setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap detik setiap bahkan kurang dari itu dari nafas kita dari detak jantung kita dari setiap apa yang kita miliki ya oleh karenanya seorang kalau sudah tahu betul <clears throat> kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan nikmat Allah begitu besar atas dirinya dia memandang dirinya itu nggak ada apa-apanya dan merasa betul-betul fakir dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yunus itu dinukilkan ketika dalam perut ikan paus. Itu berkata dinukilkan dalam disebutkan Ibnu Rajab dalam Fadul Ilmi Salaf al Khalaf, "Utlubu li anfusikum ma wajadtu fi nafsi ana." Carilah untuk diri kalian apa yang aku jumpai pada diriku. Ya. Qad wajadtu taib sakanan fi nafsi sakanan atau sebagaimana yang dinukilkan aku telah menjumpai sebuah tempat ya laisa fi hawahu ana yang tidak ada kesempitan pengap pada udaranya padahal di dalam perut ikan paus ya tentunya pengap sekali udaranya demikian namun tahu kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala begitu pula Syekhul Islam Taimiyah ketika dipenjara di Qal'atu Dimashq Beliau malah mengherankan yaitu uh, usaha-usaha musuh-musuh beliau. Ma fa'ala ada ubi, ada ibi. Apa yang dilakukan musuh-musuhku? kolbi jannati. Dalam kolbuku ada jannahku, ada kebunku. <clears throat> Maka demikian ini mereka. Mereka seakan taib yaitu mendapatkan kelimpahan nikmat sekian banyak. Bagaikan raja padahal dia bukan raja. Dan dia merasakan lapang padahal dia dalam keadaan sempit. Dan demikian seterus yang seterusnya. Taib <clears throat> ujburni ya Allah tambahlah perbaiki kekuranganku. Imma an wa nabi wajib. Apakah kekurangan kita ketika kita kurang dalam melaksanakan kewajiban? Kurang benar, kurang sempurna. Wa imma ala muharraman ataukah kekurangan kita karena melakukan perkara yang haram? Fatas Allah subhanahu wa ta'ala yujbirak. Maka anda meminta kepada Allah agar menambal kekurangan-kekurangan tersebut. Kadalikal insan nakisun fi ilmi. Begitu pula seseorang kurang dalam ilmunya. Nakisun fi hifzi, kurang dalam hafalannya. Seorang santri, seorang pelajar, kok hafalan saya kok kurang mutkin, kok hafalan saya kok ngapal berulang kali, kok kurang-kurang terus ya, kok tidak hafal-hafal. Padahal sudah berusaha. Banyak kekurangan. Daiman ya'lamu syai' maka demikian pula tumayansa terus dia suatu saat tahu sesuatu ingat sesuatu di waktu yang lain lupa dulu ingat sekarang lupa fatas Allah yujbiraka fi yaridu maka engkau meminta agar Allah menambal memperbaiki segala kekurangan-kekuranganmu sehingga dibantu diperbaiki segala kekurangan baik dalam hal ilmu hafalan baik dalam hal ibadah baik kekurangan dalam perbuatan dosa banyak kekurangan dan segala macam kekurangan akan minta ditambal. Warzukni Ya Allah berilah rezeki kepadaku. Ai rizqan madian yakunu bi ghadaul badan. Apakah rezeki berupa materi yang memang menjadi subsidi asupsi apa ah, ini e, subsidi bagi tubuh makanan, nutrisi, minuman ataupun uang untuk membelinya, materi, rizki berupa lahiriah. rizqan ma'nawiyat, berilah rezeki kepadaku juga termasuk rezeki ma'nawi. Yakunu bi ghadaul qalb yang menjadi padanya nutrisi kalbu. Hidayah, iman, Taib. <clears throat> Yang Nabi SAW saja Allah ingatkan. Makun tata drimal kita balal iman. Engkau dulu tidak tahu apa itu alkitab, apa itu al-iman. Walakin nuran nahdi biman nasya'u min ibadina. Tapi itulah cahaya yang kami beri hidayah kepada orang yang kami kehendaki. Dan Allah ingatkan kepada nabinya, "Zalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah kelebihan yang kami berikan kepada siapa yang ingin kami kehendaki. Maka seorang nabi diingatkan, begitu pula umat beliau diingatkan. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah datang suatu masa manusia ingat dia dulu bukan apa-apa. Dan demikian pula dikeluarkan dari perut ibu, butuh orang. Dia tidak bisa makan sendiri, tidak bisa minum sendiri, tidak bisa apa-apa. Diingatkan. Bahkan dari asal penciptaan dia main mahin, air yang hina. Taib dan demikian seterusnya maka diingatkan Allah membawa rezeki dan Allah yang memberikan rezeki wa rizq al-madi alladhi yakunu bi badan apakah rezeki berupa materi lahiriah yang menjadi asupan bagi badan mithlu ta'am wasyarab wal libas wasakan makanan minuman pakaian tempat tinggal wal ma'nawi kal iman wal ilm wal amal salih wa ghairi dzalik mimma yanfa'ul insan fil akhirah ataupun rezeki berupa maknawi seperti iman ilmu amal saleh dan ibadah-ibadah ataupun yang semisalnya yang bermanfaat bagi manusia di akhiratnya nanti. Al-ghalib 'alan nas, namun kebanyakan manusia kata beliau, annal insan yaqulu hadil kalima. mungkin membaca doa ini ketika sholat urzukni berilah rezeki kepadaku wala yush wala yushir wala hina qaulah qaulihi hina qauliha annahu yas'alullah an-naw'aini rizq namun dia tidak merasa ketika minta rezeki yaitu rezeki itu dua macam arizkul madil badani rezeki materi berupa badan kepada badan warizku al qalbi ar rohi rezeki berupa untuk nutrisi kolbu dan rohnya walladhi yang bagilana maka yang semestinya bagi kita kata beliau annastahdira hadil ma'ani kita menghadirkan makna-makna ini dalam solat kita linaksi ajran wa fadlan agar kita bertambah pahala dan keutamaan dalam membaca doa ini. Dan sebagai penutup, eh, makfirah minta ampunan dan rahmat ini kalau digabungkan jadi satu, maka minta ampunan fi mamado pada perkara yang sudah lewat agar diampuni dan rahmat itu pada perkara fima mustaq atau fima fi fima yustaqbal apa yang ada pada masa depan sehingga Syekh mengatakan qadirli ar-rahmah takdirkan untuk rahmah sehingga pada ke depan seorang diberi hidayah taufik dan diberi perkara yang baik, dijauhkan dari perkara yang jelek, sementara yang lalu sudah lewat diampuni dan ditutupi dosa dan kesalahannya. Ini semua kandungan dari Rabbik firli warhamni. Dan doa-doa yang ada dalam doa duduk di antara dua sujud yang bisa kita bahas dan dianggap cukup di sini dari sifat salat duduk di antara dua sujud dan insya Allah kepada rukun yang berikutnya dan gerakan salat yang berikutnya insya Allah kita bahas di pekan yang akan datang yang kita kajian rutin Senin sampai Selasa آه، يسر الله وصلى الله على نبينا محمد وسبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك